الحمد لله kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita yang insyaAllah kita akan bahas penjelasan makna iya akan abudu wa iya karena sta'in di mana kita masuk pada poin yang ke 126 pada poin ini Syekh Abdul Rahman rahimahullah menyebutkan ad-dhari'u ila Allah sidqan bi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yatajarradu min jami'i mu'athirat al-jahiliyah bi kaffati anwa'iha sawa'an al-ma'lufatu 'indahu في بيئته أو المستردة والمستورد عليه فينخلع عنها وتبدأ منها عن بغض وعداء مكتفيا بتلقي الهداية في جميع شؤونه من كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم pada poin ini bahwa seorang hamba Allah yang menyatakan ia akan abudu ia akan nasta'in secara jujur maka ia akan melepaskan dari seluruh pengaruh jahiliyah hmm. dengan berbagai macam bentuknya apakah itu yang terbiasa dalam lingkungannya atau kemudian uh, uh, jahiliyah yang kemudian datang sebagai satu bentuk barang impor. Hmm. Ya. Maka dia akan melepaskan dari seluruh pengaruh jahiliyah itu dengan penuh ketidaksukaan kepada jahiliyah itu. Hmm. Dengan penuh uh, penolakan terhadap jahiliyah itu. Cukup dia menerima hidayah dalam seluruh hidupnya dengan berpedoman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala dan kemudian dengan petunjuk sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hmm. Nah dengan demikian seorang Muslim itu adalah seorang yang kejujurannya itu terbukti di dalam keyakinannya, terbukti dalam ucapannya, terbukti dalam perbuatannya. Hmm. Makanya orang mukmin itu ciri utamanya adalah jujur. Hmm. Karena Allah SWT menyebutkan di dalam surat at-taubah ayat 119 Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Hmm. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan jadilah kamu selalu bersama orang-orang yang jujur. Hmm. Kalau orang itu jujur kepada Allah, maka otomatis hatinya akan terpaut selalu dengan Allah. Tetapi jika kemudian orang itu tidak jujur kepada Allah, maka hatinya menjadi liar bukan kepada Allah. Dia akan cinta kepada semua orang, dia akan cinta kepada barang, dia akan cinta kepada segala sesuatu yang sifatnya adalah makhluk. Tidak ada ikatan dengan Allah SWT. Hmm. Sementara jika seseorang itu jujur cintanya kepada Allah, maka kalbunya seluruhnya diikatkan kepada Allah dengan dimana dia mencintai Allah dan mencintai orang karena Allah. Siapapun dia. Maka itu akan menjadi ibadah bagi diri orang itu. Begitu pula dia mencintai seluruh barang yang dia miliki karena Allah. Kalau memang kalbu manusia itu begitu keimanannya, yeah. maka yang terjadi akan perubahan luar biasa pada orang itu. Hmm. Dia akan arahnya selalu ke arah Allah. Pikirannya pikiran ke arah Allah. Tangannya selalu ke arah Allah. Lisannya ke arah Allah. Begitu pula seluruh anggota tubuhnya selalu ke arah Allah. Dan orang seperti ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah katakan, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Siapakah orang yang lebih bagus kata-katanya daripada orang yang menyerukan ke jalan Allah? Yeah. Dan untuk itu kemudian dia melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Nah, menjadi seorang muslim bukan menjadi sesuatu apa ini beban, tetapi ini adalah merupakan satu kebanggaan karena kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan jujur kita terima kebenaran Islam itu. Tanpa kemudian terbebani dengan kemudian menjadikan apa syariat-syariat Allah itu sepertinya uh, memberatkan dirinya sama sekali. Karena seseorang yang cinta kepada Allah dengan jujur, maka dia akan menerima seluruh ketentuan Allah tanpa reserva. Karenanya Allah SWT menyebutkan hakikat orang mukmin itu. Yeah. Dalam surat Al-Hujurat ayat 15. Innamal إنما billahi wa rasulihi thumma lam ثم لم jahadu bi بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك humus الصادقون Kalau tadi sifatnya umum, wahai orang bertakwa kepada wahai orang beriman bertakwalah kepada Allah dan jadilah selalu bersama orang-orang yang jujur, maka pada ayat ini Allah lebih memperinci bagaimana perilaku dan amalan orang yang jujur kepada Allah itu, yaitu mereka orang-orang yang beriman kepada Allah beriman kepada Rasulullah, kemudian tidak ada keraguan di dalam diri mereka sedikit pun untuk menjalankan hidupnya di jalan Allah sesuai dengan syariat Rasulullah. Maka apa yang terjadi? Dia akan mengorbankan hartanya, mengorbankan dirinya di jalan Allah. Karena memang tujuan hidup dia ke arah Allah. Bukan ke arah perutnya, bukan ke arah hawa nafsunya, bukan ke arah seksnya, bukan ke arah dunia yang sekarang menjadi tumpuan harapan banyak manusia yang keliru jalannya itu. Sehingga mereka itulah orang-orang yang jujur. Hmm. Sehingga karenanya kejujuran ini sesuatu hal yang mahal sekali. Menarik sekali. Yeah. Ada sekelompok orang yang sedang didoktrin oleh seseorang. Hmm. Kemudian Orang ini memaksakan kehendaknya kepada ada sekitar 20 orang. Di antaranya di sana ada seorang anak kecil namanya Mutarrif bin Abdullah Syekhir. Mutarrif bin, Mutarrif bin Abdullah Syekhir ini ulama tabi'in. Hmm. Dia adalah murid daripada Imran bin Hussein. Hmm. Sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Yang ketika akan meninggal memberitahukan saya sedang sudah dikasih salam oleh malaikat. Dia akan mencabut nyawanya. Hmm. Dan kemudian dia apa ini eh, mendidik Sabani Mutarif bin Abdullah Syekhir yang kemudian Mutarif ini waktu itu masih kecil. Hmm. Dia berada bersama dengan uh, sejumlah anak-anak kecil yang sedang sejumlah orang yang sedang didoktrin oleh seseorang untuk kemudian tunduk patuh sepenuhnya kepada orang itu dengan cara dia mereka dibaiat oleh orang itu. Maka kemudian uh, uh, untuk menyatakan janji setia. Nah pada saat seperti itu Semuanya sudah setuju. Hmm. Tapi Mutarif bin Abdullah tidak mengatakan saya tidak mau. Sebentar, kadang mereka marah sama anak kecil ini, kadang menolak sama guru itu. Kemudian guru ini menyatakan sebentar, biarlah anak kecil ini berbicara. Hmm. Kenapa kamu kok tidak mau? Kata dia, saya sudah mengikat perjanjian sama Allah, saya tidak mau mengikat perjanjian kepada yang lainnya. <laughs> Masya Allah. Dengan jawaban itu, Dua puluh orang yang tadinya itu sudah mengingatkan diri melepaskan semuanya. Hmm. Ya, ini menunjukkan betapa bahwa kejujuran seseorang kepada Allah itu akan berpengaruh kepada orang lain. Subhanallah. Ya. Kalau kita itu jujur kepada Allah dengan kalbu kita, maka lisan kita akan mudah untuk mengarah mengarahkan manusia kepada Allah dan orang pun mudah untuk menerimanya. Ya. Itulah arti kejujuran itu. Hmm. Makanya jika kata-kata itu keluar dari kalbu yeah. akan masuk ke dalam kalbu. Mm -hmm. Jika seseorang itu jujur dengan ucapannya, maka dia akan mengenai kalbu manusia yang menerimanya. Mm -hmm. Subhanallah. Makanya kejujuran ini sesuatu hal yang langka sekarang ini. Mm. Dulu pernah saya menceritakan tentang bagaimana kejujuran seorang Mubarak. Abdullah bin Mubarak. Bukan bapaknya. Oh, bapaknya. Mubarak ini tadi kalau Abdullah Mubarak itu anaknya ulama besar, hmm. mujahid besar hmm. dan pengusaha sukses. Yeah. Tapi bapaknya tadinya itu adalah seorang tukang kebun. Hmm. Nah, karena kejujurannya dia terangkat derajatnya. Mubarak ini suatu saat dia menjadi tukang kebun yang dimiliki oleh seorang bos kaya -hmm. di villa dia, -hmm. yang kemudian jarang didatangi sehingga diurus oleh Mubarak ini yeah. sebagai pegawainya. Nah, sekian lama si bos ini tidak menghadiri atau mendatangi eh, villa. Uh, itu, ketika kemudian dia ada satu kali datang mendadak dan melihat buah-buah yang ada di villa itu begitu apa banyak. ini banyak. Di antaranya dia melihat ada apa ini kumpulan buah dari delima. Hmm. Nah, ketika itu kemudian si bos mengatakan Mubarak tolong ambilkan saya delima yang manis. Karena nampaknya itu enak betul. Iya. Baik Tuhan. Kemudian Mubarak pun bergegas mengambilkan buah delima itu yang menurut dia itu manis hmm. dengan merahnya, dengan besarnya, dengan ranumnya itu maka kemudian dipersembahkanlah buah ini kepada si bos. Ternyata ketika dibuka sama di bos ini kemudian dan dirasakan buah itu rasanya kecut. Asam gitu. Asam gitu. Hmm. Akhirnya Marah si bos ini. Bagaimana kamu ngambilin yang manis saja nggak becus? Ya namanya bos biasa juga marah kalau salah dikit orang dimarahin. Kalau nggak marah bukan bos. Nah, itu. <laughs> Makanya dia marah-marah. Iya. di atas si Mubarak, maaf tuan, saya akan cari lagi. Barangkali saya akan menemukan yang manis. Hmm. Kemudian dia bergegas mencari yang manis lagi. Ketika kemudian dia apa ini uh, mendapatkan yang menurut dia begitu bagus, hmm. maka dihantarkan lagi. Ternyata lagi setelah dibuka dan dirasakan asam lagi. Hmm. Tambah memuncak marahnya si bos ini. Kata dia, tolong saya kasih kesempatan yang ketiga tuan Barangkali saya akan dapatkan yang manis hmm. ya. Sehingga kemudian dia cari sampai kemudian dia bawakan yang ketiga. Ternyata bukan manis yang dia dapatkan, tetap asam. Hmm. Sehingga sudah nggak bisa dibetul apa nggak bisa Toleran. ditolerir ini. Hmm. Apa ini uh, apa yang dilakukan oleh Mubarak ini. Nah, Mars lah memuncak pemarahan itu sehingga kemudian apa ini uh, Mubarak sepertinya tidak berkut di atas marahnya si bos ini, tapi kemudian dia hanya mengatakan maaf bos. Sejak saya mendapatkan amanat dari Anda untuk mengurus kebun ini demi Allah, saya belum pernah merasakan buah-buah yang ada di sini karena Anda belum pernah mengizinkan kepada saya. Hmm. Kaget bosnya, ini anak jujur Hmm. Benar kamu selama ini belum mencoba? Belum Tuhan. Karena saya belum mendapatkan izin, saya belum mencoba. Dari mana saya akan tahu mana ini manis, mana itu asam? Karena saya belum mencobanya. Rupanya jawaban Mubarak ini menarik hati si bos ini. Hmm. Dalam diri si bos ini, wah ini anak jujur. Kalau jujur harus hargai. Hmm. Tidak bisa dimarah-marah seperti itu. Oh, dia nggak pernah ngerasain. Ya, maka kemudian Udahlah lupakan wahai Mubarak. Saya mengerti keadaanmu dan lupakan. Jadi mari saya saya sekarang kamu ajak apa saya ajak kamu duduk bersama. Hmm. Duduk bersama di satu meja. Tadi tadinya dia duduk, Mubaraknya berdiri, hmm. sekarang diajak duduk bersama. Derajatnya ada naik, setingkat bos sudah duduk bersama. Selevel sudah. Iya sudah selevel. Nah kemudian Mubarak, saya mau bicara sama kamu. Apa pendapatmu? Sekarang ini saya punya anak perempuan yang sedang diminta oleh banyak orang. Hmm. Ada yang anaknya penguasa, ada yang pengusaha, ada yang mahasiswa. Macam-macam anak muda sekarang maju untuk meminta anakku. Menurut kamu, kepada siapa saya berikan anakku ini? Dari mereka yang maju meminta anakku ini. Maka Mubarak dengan tenang mengatakan, maaf Tuhan, kalau orang-orang jahiliyah dulu, Arab jahiliyah dulu, itu mengawinkan anaknya dasarnya keturunan. Mana yang keturunan terhormat, maka dia akan berikan anak itu. Kalau orang-orang Yahudi itu mengawinkan anaknya dasarnya fulus. Kalau yang paling banyak hartanya ialah ya, dia akan diberikan kepada orang itu. Sementara orang Nasoro itu mengawinkan anaknya berdasarkan ketampanan. Kalau dia merasakan tampan, dia akan berikan. Tapi Islam mengajarkan kepada kita bukan dasarnya itu, tetapi dasarnya agama. Silakan Tuhan melihat dari seluruh mereka yang maju meminta anak Tuhan, mana yang paling bagus agamanya, hmm. dialah yang paling pantas untuk menerima anak Tuhan. Luar biasa kami barang kata sama kata bosnya. Tambah kagum ini bosnya. Ya. Nah, dasar awal kejujuran maka kemudian memperoleh apa kepercayaan. Hmm. Subhanallah itu. Kalau orang jujur, pasti akan dipercayai. Ya, maka awal daripada kejujuran, maka dia mendapatkan trusti kepercayaan. Hmm. Hmm. Sehingga kemudian ya sudah kamu apa terima kasih pendapat kamu, aku mau pulang. Ya. Hmm. Jadi kemudian dia pulang diceritakanlah oleh si bos ini kepada istrinya apa yang terjadi dengan Mubarak. Ternyata pegawai kita yang tukang kebun itu jujur orangnya. Hmm. Kemudian dia sampaikan peristiwa yang akan yang sedang dibicarakan itu. Akhirnya kemudian bermuklah kedua suami istri ini tentang siapa yang berhak untuk mendapatkan anaknya. Calon yang mereka eh, eh, istri anaknya. Calon istri anaknya itu, suami, suami anaknya itu kemudian uh, rembukan-rembukan rupanya jatuh pilihan nampaknya tidak ada yang lebih agamanya daripada Mubarak mendingan anak kita kita nikahkan dengan Mubarak maka Walau. Mubarak pun dipanggil hmm. oleh si bosnya untuk menghadap dan kemudian Mubarak datang dan kemudian disampaikan bahwa kami suami istri sudah sepakat untuk ingin mengawinkan anak kami dengan engkau Mubarak. Bagaimana menurut kamu? Kata Mubarak, <laughs> enggak nolak Tuhan. <laughs> Makanya akhirnya dinikahkanlah Mubarak dengan anaknya orang kaya ini hmm. Eh, tanpa modal ya. Yeah. Akhirnya setelah menikah Ya, maka kemudian Mubarak pun dipanggil sama bosnya. Mubarak kamu sekarang sudah menjadi menantu kami. Maka villa dan kebunnya itu semuanya ambil buat kamu. Dapat anaknya, dapat villa dan kebunnya. Inilah nilai kejujuran baru di dunia. Hmm. Apalagi nanti di akhir kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Set, masih kita lanjutkan saat ya. ya. Apalagi hasil dari perkawinan ini perlu diceritakan juga sih siapa tokohnya itu saat ya. ya. Jadi memang karena kesolehan bapaknya, kemudian kesolehan ibunya, ya. maka lahirlah seorang Abdullah bin Mubarak. Dan yang, ibunya juga menerima saat ya? Ada orang kaya gitu saat ya? Iya, jadi memang peristiwa kayak gini banyak. Iya. Jadi memang uh, itu kembali kepada uh, kejujuran si lelaki itu. Hmm. Yang kemudian melahirkan uh, ketaatan sang istri. Hmm. Sehingga kemudian bersama-sama mendidik anaknya. Ya Allah. Maka lahirlah seorang Abdullah bin Mubarak yang kemudian eh, dia bukan orang Arab, hmm. tetapi kemampuannya melebihi semua orang Arab. Gitu, ya, beliau ini adalah ahli hadis hmm. dan juga seorang apa ini ulama besar dan mujahid besar. Hmm. Setiap kali ada kesulitan pada umat yang harus berhadapan dengan kaum kufar, maka dialah orang yang paling pertama maju ke depan hmm. dengan menutupi mukanya sehingga orang nggak tahu siapa dia itu Abdullah bin Mubarak. Bahkan kemudian dia menjadi pengusaha sukses yang dia pernah mengatakan begini. Demi Allah, kalau tidak karena saya melihat ulama-ulama yang sedang memintarkan umat, mendidik umat, yang mereka itu butuh mendapat perhatian, maka saya tidak mau berdagang. Hmm. Sehingga usahanya yang begitu hebat dan sukses itu dimaksudkan untuk membiayai ulama-ulama yang sedang berjuang di jalan Allah itu. Itulah Abdullah Mubarak. Mana pengusaha kita yang seperti itu? Mana ulama kita yang seperti itu? Hmm. Mana mujahid kita yang seperti itu? Dia lengkap saja. Ya? Lengkap luar biasa. Pengusaha, mujahid. Itu sulit untuk dalam diri seseorang hmm. ulama sekaligus mujahid besar, Pedagang. sekaligus pengusaha sukses. Hmm. Itu ada pada Abdullah Mubarak karena apa Bapak. pendidikan bapaknya itu luar dan biasa. ibunya saja. Ya? Bahkan kemudian Imam Dahabi menyebutkan jika Abdullah bin Mubarak ini dibanding dengan para sahabat hmm. atau sebagian sahabat itu. Sementara mereka bukan sahabat, yeah. bisa jadi Abdullah bin Mubarak lebih hebat dari mereka. Hmm. Makanya dia pernah menulis surat kepada Imam Fudal bin Iyad. Yeah. Dia ada Imamul Haramain. Yeah. Kemudian dia mengatakan, Ya Abidul Haramain, hmm. Lau absartana la'alimta annaka bil ibadati tal'abu. Hmm. Wahai orang yang menghamba di kedua Masjid Haram Mekah dan ya. Madinah. Kalau kamu melihat apa yang kami lakukan maka sungguh ibadahmu itu main-main kata dia. Hmm. Ibadahmu kamu penuhi dengan tetesan air mata, sementara ibadah kami kami penuhi dengan darah. Hmm. Subhanallah nangis itu itu bin naik Yeah. Dari surat uh, nasihat yang diberikan oleh Abdullah bin Barat karena ketulusannya dan cerita orang ini luar biasa hmm. apa ini menjadi apa ini eh, motivasi yeah. bagi uh, umat umat yang setelahnya sehingga kemudian uh, mendorong umat Islam untuk lebih apa, berprestasi ada baik dan dalam dunianya apalagi untuk akhiratnya kembali kepada tema kita ya. bahwa kejujuran seseorang dengan ia akan abu doa ia akan astain menghantarkan dia menjadi mukmin yang sejati hmm. tidak lagi mukmin yang mencampur adukkan antara hak dan batil tidak lagi mukmin yang menunjukkan kepribadian islami tapi kadang-kadang jahili karena dia akan melepaskan seluruh pengaruh jahiliyah apa sih jahiliyah itu? Jahiliyah itu adalah segala hal yang bertentangan dengan syariat Allah. Bertentangan dengan syariat Rasulullah. Ya. Karenanya Imam Bukhari rahimahullah mengatakan, Kullu asin fahuwa jahil. Man asallaha fahuwa jahil. Siapa yang melanggar Allah, maka dia jahil. Karena itu, perilaku jahiliyah di masa Rasulullah SAW, itu ada sekitar 100 lebih yang kemudian dibatalkan oleh Rasulullah diganti dengan ajaran Islam. Hmm. Yang bagus-bagus dari masa-masa jahiliyah. Jahiliyah itu dari masa-masanya bukan dari jahiliyahnya, hmm. dari masa-masa itu. Yang bagus diteruskan seperti menghormati tamu, keberanian membela kebenaran, itu semua diteruskan. Hmm. Tetapi hal-hal yang jahiliyah maka itu di, dihilangkan oleh Rasulullah. Seperti umpamanya di antara perilaku jahiliyah, orang yang kemudian mengandalkan kepada apa eh, apa menetapkan nasib berdasarkan burung. Hmm. Kalau burung itu dilepas ke kanan berarti nasibnya bagus. <laughs> Kalau burung itu dilepaskan apa ini lepas ke kiri, ke kiri namanya tatoyur. Hmm. Maka ini adalah satu perilaku jahiliyah. Maka kemudian Rasulullah SAW, apa ini menetapkan kebatilannya dan ini perilaku jahiliyah yang harus ditinggalkan. Itu ada 100 lebih perilaku jahiliyah yang kemudian diterangkan oleh para ulama sehingga kemudian itu ditinggalkan oleh para sahabat dan itu kemudian diperingatkan kepada umat Islam agar tidak terjerumus ke dalam perilaku jahiliyah. Mari kita lihat apa sebabnya timbulnya jahiliyah itu. Iya. Allah menyebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 49 sampai ayat 50. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن bainahum bima بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك Ya. فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون Iya. Subhanallah ini. Jadi Allah memerintahkan per- per- putuskan hukum kepada umat manusia itu dengan apa yang ditetapkan oleh Allah, apa yang diturunkan oleh Allah. Artinya gunakan hukum Allah untuk mengatur manusia, untuk memecahkan masalah manusia, untuk menyelesaikan sengketa manusia. Dan jangan ikuti hawa nafsu mereka. Artinya, inilah penyebab rusaknya manusia ketika mereka mengedepankan hawa nafsu di hadapan hukum Allah Subhanahu wa taala. Wahdharhum ayyaftinuka an ba'd ma anzalallahu ilaik. Hati-hati terhadap perilaku mereka yang dapat menarik kamu menarik hati kamu dengan pikiran-pikiran, dengan pertimbangan-pertimbangan, dengan berbagai macam pola yang dimaksudkan untuk kemudian orang itu berpaling dari apa yang Allah turunkan. Jadi dia tidak mau Islam, dia ganti dengan demokrasi, dia ganti dengan kapitalisme, diganti dengan sosialisme, diganti dengan yang lainnya. Kemudian menyingkirkan Islam. Ini adalah perilaku jahiliyah karena mereka telah apa uh, uh, mengganti Islam dengan yang lainnya. Kalau mereka berpaling, ketahuilah sesungguhnya mereka akan memberikan musibah kepada mereka disebabkan daripada dosa mereka. Sesungguhnya kalau apa ini e, musibah yang Allah turunkan, kalau seandainya itu sebagai siksaan di dunia itu masih kecil. Hmm. Apalagi kemudian nanti siksa di akhirat kelak yang itu adalah siksa yang besar. Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang yang fasik. Kenapa fasik? Dia melanggar Allah. Ya, orang fasik itu hakikatnya adalah orang yang melanggar Allah. Makanya Allah katakan, "Afaman kana mu'minan hmm. kaman kana fasiqa la yastawun." Apakah sama orang mukmin dengan orang fasik? Tidak sama-sama sekali. Ya, karena orang mukmin itu yang menonjol di dalam dirinya adalah keyakinan yang mantap dengan Allah dan begitu mantapnya keyakinan dengan Allah maka dia tunduk kepada ajaran Allah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Alladzina amanu wa amilus salihat. Selalu mereka amanu wa amilus salihat. Mereka beriman dan beramal saleh. Itu ayat banyak sekali dalam Al-Quran sebagai ciri utama orang-orang mukmin yang apa ini mereka ini adalah uh, perilakunya adalah dengan keyakinan kepada Allah dasar imannya begitu kuat dan kemudian melahirkan amal saleh yang mengikuti contoh dari Rasulullah SAW. Makanya Allah katakan apa hukum jahiliyah hmm. Apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan Siapa yang lebih bagus hukumnya daripada hukum Allah kalau manusia manusia itu mau meyakininya. Nah, karenanya sekalian ada satu kejadian menarik. Seorang anak kecil kelas 1 SD. Mm. Ketika kemudian dia masuk kelas pertama kali pelajarnya matematika. Hmm. Sang guru mengajarkan satu tambah satu dua, masih dasar dasar matematika, dua tambah tiga lima, kan hmm. begitu. Nah kemudian dia memberikan pertanyaan kepada muridnya. Saya mau tanya, siapa yang bisa jawab? Angkat tangan. Dua tambah dua berapa? Ada satu anak di bagian pojok mengatakan, saya pak, iya empat. Ah bagus, benar, tepuk tangan anak-anak. Ya akhirnya semua tepuk tangan. Kecuali satu anak, dia tidak mau tepuk tangan. Dia mengatakan, maaf Pak, kita orang Islam dilarang oleh Allah untuk kita bertepuk tangan. Dalam syariat Islam kita tidak boleh bertepuk tangan. Lihatlah ayat yang ada dalam surat Al-Anfal di mana Allah katakan wa makana salatum 'indal baiti illa muka'um wa tasdiyah. Ibadahnya orang jahiliyah dulu itu di depan Ka'bah mereka dengan bertepuk tangan dan bersiul-siul. Kita orang Islam dilarang bertepuk tangan dan bersiul-siul. Kenapa itu dilarang? Karena itu sebenarnya memanggil syaitan. Maka Pak, saya apa ini menolak ajakan bapak itu berbuat dagang. Akhirnya bapak ini bertanya, kamu hebat betul. Karena anak baru pas SD udah mengkritik gurunya. Hmm. Kamu hebat betul. Kamu emang apa Quran anak Enggak pak, cuma 13 juz katanya. <laughs> Kemudian anak ini pas istirahat diperhatikan sama si guru ini keluar. Sementara anak lain-lainnya itu pada main. Yeah. Yang namanya anak-anak yang suka main. Dia nggak main, dia masuk ke perpustakaan. Dia baca buku. Akhirnya disamperin sama bapak, bapak ini. Nak kenapa kamu nggak ikut main-main sama teman-teman kamu? Enggak pak, saya mau nggak buang-buang waktu, saya mau baca aja. Ya tapi kan kamu masih anak kecil, perlu main-main. Biar kamu senang mendengarkan ungkapan senang ini, maka anda mengatakan maaf pak. Demi Allah saya tidak akan senang sebelum kakiku ini menginjakkan surga pak. Masya Allah. Kelas 1 SD, Masya Allah. Ya. Dari mana lahir anak seperti ini? pasti daripada orang tua yang benar yang mengajarkan kepada anaknya sebelum dia datang mengantarkan anaknya ke sekolahan itu hmm. dan mempengaruhi mereka yang ada di sekolahan hmm. sehingga bapak-bapak tadi itu yang nggak tahu tepuk tangan itu terlarang menjadi mengetahui bahwa itu ada dasarnya hmm. nah mendengar direktur rahimakumullah seluruh larangan yang kemudian dilanggar oleh manusia di antaranya orang orang Islam maka ini akan menjadi perilaku jahiliyah contohnya kita lihat di dalam suatu pernikahan. Hmm. Betapa banyak jahiliyah-jahiliyah dalam pernikahan ini. Hmm. Padahal itu adalah merupakan sesuatu nikmat Allah yang harus disyukuri ketika seorang itu menikah, maka digunakanlah sesuai dengan syariat Allah, yaitu dengan namanya walimah itu. Hmm. Tetapi apa yang terjadi sekarang? Dalam pernikahan terjadilah jahiliyah dengan campur aduknya laki perempuan. Hmm. Terjadilah jahiliyah dengan makanan yang diletakkan tanpa kursi. Hmm. Akhirnya orang pada makan berdiri. Orang bilang standing party gitu. Ikut-ikutan siapa ini? Hmm. Bukan ikut-ikutan cara yang dibenarkan oleh Islam. Hmm. Luar biasa. Belum lagi ibu-ibu yang kembenan, yang apa yang kelihatan dadanya, kelihatan hmm. subhanallah, eh itu jahiliyah. Yeah. Maka sesungguhnya segala bentuk perilaku, pakaian, dan segala macam ucapan yang tidak didasarkan yeah. kepada syariat Allah maka itu adalah jahiliyah sehingga karenanya para ibu-ibu diperingatkan oleh Allah di dalam surat Al-Ahzab ayat 33 Allah katakan wa kunna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula eh ibu-ibu di antaranya terutama kepada istri Nabi dan juga ibu-ibu pada seluruhnya kaum muslimat agar mereka lebih banyak berada di rumah karena itu benteng mereka Ibu-ibu ketika mereka berani meninggalkan rumah sebagai bentengnya, maka kemudian rumah diserahkan kepada pembantu-pembantu. Atau kemudian anak-anak dilepaskan tanpa kendali, maka terjadi banyak kerusakan-kerusakan. Akibat banyak di antara mereka yang mengejar dengan istilah apa? Profesi, istilah karir, macam-macam. Sehingga perhatian kepada keluarganya menjadi melemah bahkan hilang sama sekali. Nah karenanya ibu-ibu apa yang disebutkan oleh Allah diperingatkan supaya lebih banyak di rumah. Wala tabarrasna tabarrujal jahiliyatullah. Dan jangan keluar dengan penampilan yang eh, kategorinya tabarruj, yaitu menampilkan bagian daripada aurat ya diantaranya ketika keluar pakai sido sido apa sido pakai <laughs> sidu, pakai pakai apa ini merah-merah lipstik macam-macam untuk menarik orang laki. Hmm Padahal itu boleh digunakan kalau untuk suami di rumah, bukan untuk menarik orang lain. Hmm. Nah ini adalah tabarruj. Dan itu adalah tabarjul jahiliyah ula. Karena itu merupakan perilaku daripada orang jahiliyah dari dahulu. Apalagi kemudian melenggak-lenggok di atas panggung hmm. dengan pakaian-pakaian yang apa ini eh, menunjukkan auratnya dan sebagainya. Tentu ini semua adalah bagian yang terlarang yang tidak boleh kita lakukan karena itu adalah perilaku jahiliyah. Jadi memang ketika kemudian seorang mukmin itu benar maka keyakinannya keyakinan iman yang benar yeah. tidak dipengaruhi oleh keyakinan jahiliyah. Mm-hmm. Apakah itu keyakinan kepada perdukunan, kepada bintang, kepada mm-hmm. apa macam-macam. Sekarang ini betapa banyak ya orang-orang Muslim tapi masih meyakini kepada ilmu perbintangan. Yeah. Pertama kali lihat majalah, lihat ini apa ini Sagittarius <laughs> apa itu. Oh nanti apa ini nasib saya begini, bohong itu semuanya. Sekarang itu ya karena itu tidak ada dasarnya. Yeah. Nah, itu semua adalah merupakan suatu eh, perilaku-perilaku jahiliyah yang harus kita tinggalkan. Maka jangan kemudian kita menggantungkan kepada apa ini eh, bintang-bintang uh, seperti itu hmm. karena memang itu tidak dasarnya. Kemudian eh, keyakinan-keyakinan uh, yang yang menyimpang lainnya, ya keyakinan menganggap keris itu punya keramat, ya hmm. punya kehebatan ini dan itu, itu semua adalah perilaku yang keliru kita yakini yang dapat memberikan manfaat dan mudarat hanya Allah SWT, bukan barang-barang itu. Nah, karenanya keyakinan-keyakinan kepada Allah harus utuh. Ya, tidak dikotori dengan kemusyrikan, dengan kekafiran, dengan keraguan. Hmm. Ya, sebab kebanyakan manusia itu eh, menjadi fasik kata Allah tadi disebabkan mereka lalai kepada Allah. Dan fasik ini satu bentuk perilaku disebabkan pertama kali karena mereka lupa sama Allah. Hmm. Makanya Allah katakan wala takunu kalladina nasullaha hmm. fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Jangan sekali-kali kamu lupa sama Allah. Jika kamu lupa sama Allah, maka Allah lupakan kamu terhadap dirimu sendiri maka saat itu kamu menjadi orang fasik. Fasik ini ada dua, ada fasik akbar, ada fasik asghar. Kalau fasik akbar itu berarti pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang kepada Allah yang menjadikan dia kafir keluar dari Islam. Hmm. Adapun kemudian kategori fasik asghar dia masih dalam kategori muslim, hanya kemudian dia melakukan pelanggaran-pelanggaran dosa yang tidak menyebabkan imannya rusak. Sehingga karenanya dia kategorinya orang fasik yang kemudian akan hukum oleh Allah sesuai dengan dosa yang dia lakukan. Nah, kembali kepada apa yang tadi kita bicarakan, betapa bahwa jika kejujuran yang ada pada diri kita yang kemudian kita meyakini ia kena budu ia kena stain maka kejujuran ini akan menghantarkan kita kepada seluruh kebaikan di antaranya sikap yang tegas, sikap yang jelas terhadap perilaku-perilaku jahiliyah sehingga kemudian dia melakukan suatu bentuk tamayus hmm. baik, baik dalam keyakinan ucapannya atau perbuatannya bahkan pada pakaiannya pun hmm. dia tidak mau ikut-ikutan dengan gaya-gaya yang menjadi ciri khusus orang-orang jahiliyah yeah. Hmm. ketika kemudian seseorang mengikuti perilaku orang jahiliyah ya hmm. maka yang terjadi atau kemudian dia jangankan perilaku pakaian saja penampilan saja hmm. baik itu rambutnya atau kemudian anting-antingnya ataupun apa saja yang ketika itu mengikuti perilaku jahiliyah maka yang terjadi apa dia akan mencoba untuk bergerak dan melenggak-lenggok atau melangkah sesuai gayanya orang yang yang jahil tadi itu. Nah, karenanya e, biasanya anak-anak muda apalagi ketika melihat film atau penampilan artis yang itu dianggap sebagai suatu contoh bagi mereka, padahal artis itu jahili mamanya hmm. tidak menunjukkan perilaku Islami, maka itu akan melahirkan satu perilaku-perilaku jahili. Makanya kita tidak boleh mengikuti segala bentuk yang di apa ini kategorikan eh, itu bagian daripada jahiliyah karena pertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Yeah. Nah, kejujuran ini yang disebutkan oleh Rasulullah dalam kitab Bukhari. Alaikum bisidqi. Fa inna sidqa yahdi ila albir wa inna albirra yahdi ila aljannah. Kalian harus jujur. Karena kejujuran itu membuka semua pintu kebaikan. Subhanallah, kalau orang itu jujur dalam keyakinannya, dalam iya karena abu dua ia karena Astain maka Allah akan bukakan pintu rahmatnya buat orang itu. Maka kemudian dia akan menjadikan seluruh hidupnya ke arah Allah dan dia akan merasakan nikmat hidup ini luar biasa. Dan itu tentunya setiap kita menginginkan untuk mendapatkan kenikmatan itu karena kebahagiaan itu ada di kalbu bukan yeah. di tangan, bukan di harta, bukan di jabatan, tapi hmm. ada di kalbu. Nah, kalbu ini tidak mungkin menjadi bahagia kecuali kalau diisi dengan keimanan secara benar. Hmm. Dan jangan kemudian dikotori dengan perilaku-perilaku jahiliyah atau keyakinan-keyakinan jahiliyah yaitu menyebabkan orang itu rusak hatinya, maka rusak ucapannya, maka rusak pula perbuatannya. Nah, dengan demikian para pendengar radio rahimakumullah, maka Rasulullah SAW menyebutkan jika seluruh pintu kebaikan terbuka, bagi orang yang jujur di dalam keyakinannya itu maka pintu surga akan terbuka pula untuk orang itu hmm. sebab kalau kita apa nih renung-renungkan Ya di dalam Al-Quran betapa bahwa jalan menuju surga bukan suatu hal yang gampang. Tetapi itu butuh perjuangan, butuh kesungguhan, butuh terus menerus untuk kita apa ini menjalankan ketentuan-ketentuan Allah sehingga kemudian sampai kita mendapatkan husnul khatimah. Hmm. Sementara dibalik daripada itu jika orang itu tidak jujur maka yang muncul adalah kebohongan. Rasulullah SAW mengingatkan wa iyyakum wal kadib. Fa innal kadiba yahdi ila al-fujur wa innal fujura yahdi ila an-nar. Hmm. Maka jangan sekali-kali kalian berbohong karena bohong itu membuka semua pintu kebejatan. Kalau semua pintu kebejatan terbuka, maka yang terjadi pintu neraka terbuka untuknya. Nah, karenanya sekalian, kalau Anda melihat dalam kehidupan manusia-manusia sekarang ini, yang kemudian mereka berperilaku jahiliyah, maka jangan diikuti. Bahkan kalau perlu, dinasehati, ditarik, disadarkan, supaya mereka mm, berperilaku perilaku islami sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, karena Allah memberikan rahmat yang besar kepada umat manusia dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW yang memberikan contoh tauladan kepada kita. Rasulullah SAW dipuji oleh Allah SWT. Wa innaka la'ala khulqin azim. Wahai Muhammad, engkau berada pada posisi akhlak yang agung. Ya. Dan Rasulullah SAW menjelaskan, apa? ini rahmatul muhda. Ya, mengatakan aku ini adalah rahmat yang dihadiahkan. Kalau sampai kemudian kita tidak mencontoh Rasulullah di dalam seluruh perilaku kita, maka sungguh itu berarti satu kerugian buat kita. Makanya seluruh bentuk pemikiran, keyakinan, bentuk-bentuk apa ini eh, perilaku yang kita impor dari hmm. luar itu. Iya atau mungkin yang memang sudah berada di lingkungan kita karena iya. pengaruh-pengaruh yeah. agama kuno atau karena pengaruh animisme hmm. maka itu kita harus semuanya jika itu kategorinya jahiliyah yeah. kembali kepada hukum Allah yang itu adalah merupakan keselamatan buat kita semuanya dan kembali kembali kepada petunjuk Rasulullah dan itu adalah merupakan kecukupan buat kita hmm. kita tidak lagi membutuhkan petunjuk yang lainnya karena itu semua adalah kesempurnaan yang telah Allah tetapkan kepada kita dengan firman-Nya al-yaum akmaltu lakum dinakum hmm. wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina pada hari ini kusempurnakan agama kalian Kata Allah, dan aku apa, sempurnakan nikmat buat kalian dan aku ridai Islam sebagai agama kalian. Yeah. Nah, dengan demikian kita bersyukur kepada Allah. Jika menjadi muslim, maka jadilah muslim yang utuh, muslim yang betul-betul komited kepada Islam hmm. yang kemudian menjauhi seluruh perilaku jahiliyah. Dengan demikian akan kemudian menjadi contoh buat yang lainnya itu berarti akan menjadi kebaikan buat diri orang itu dan perbaikan buat orang lain. Semoga yeah. ini akan menjadi apa ini pembuka jalan buat kita untuk senantiasa berpegang dengan Islam dan meninggalkan jahiliyah. Wallahu a'lam Radio Data 107 FM. Ya masih di Geri Agus Salim 77 Bekasi dan FM 107. Alhamdulillah saat ini sudah bukan banyak lagi, sangat banyak SMS yang masuk ini, Ustaz. Yang saya mungkin uh, akan memilih aja yang hampir senada, hampir, hampir senada banyak pertanyaannya Ustaz. Artinya tentang jahili yang tadi Ustaz. Ini ada satu saja yang kayaknya perlu dibacakan ini. Assalamualaikum Ustaz. Saya punya teman artis, dia berakting nggak seronok, tapi adegan pelukan, pegang tangan, percintaan, gimana hukumnya? Sedangkan dia pembimbing remaja masjid. Terus uangnya didapat halal apa haram nih gitu. Dari hamba Allah tadi. Allah berfik. Ini uh, musibah. Musibah sih. Ya, keluar remaja masjid tapi beradegan uh, berpegang-pegangan apalagi berpeluk-peluk. Iya. Sebab uh, ada keterangan dari Rasulullah jika kemudian seseorang lelaki menyentuh hmm. apa ini uh, tangan perempuan yang bukan mahramnya maka itu kategorinya eh, riwayatnya begini lebih baik seseorang hmm. ditusukkan besi di kepalanya di jidatnya daripada harus bersentuhan tangan seorang laki dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya. Hmm. Jadi ini kan suatu yang sangat berat sekali. Nah, apa kemudian kita rela untuk mendapatkan hukuman seperti itu hanya sebatas kemudian dapat uang, kemudian dapat ketenaran. Tapi kita mengorbankan nilai-nilai agama kita dan menerima nilai jahiliyah seperti itu. Nasallahu afiyah. Yeah. Makanya uh, kita nasihatkan sebaiknya uh, berhenti dari perilaku yang seperti itu. Kalau memang uh, harus berbuat, ya hindari yang hal-hal yang bersifat jahiliyah itu. Allah yeah. a'lam. Artinya harus ada perubahan Iya. Yeah. Ya, uh, di 816363 Halo, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Dengan siapa dan di mana Ibu? Dengan Ukti Sila di Cikarang. Ukti Sila di Cikarang. Ukti Sila di Cikarang. Iya, insya Allah. Silakan Ustaz. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ini mau nanya Pak, uh, masalah wanita yang berjilbab itu yang boleh kelihatan muka dan telapak tangan ya Pak. Hmm. Misalnya kalau di dalam rumah itu ada seorang yang bukan muhrimnya itu apakah harus pakai kaos kaki? Itu yang pertama. Yang kedua. Hmm uh, apakah benar Pak seorang ibu mengejar karirnya bahkan anak-anak diserahkan kepada pembantu bahkan pendidikan diserahkan kepada TV itu menurut Islam bagaimana terima kasih Pak Assalamualaikum Assalamualaikum Ya Barakulah Fik uh, eh, berkaitan dengan pertanyaan pertama itu e, Ibu bisa lihat di dalam surat An-Nur ayat 31 di sana Allah SWT menyebutkan wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha e, kemudian lanjutan ayat itu agak panjang silakan e, Ibu membaca langsung sendiri pada surat An-Nur ayat 31 di mana Allah katakan katakan kepada kaum wanita mukminah agar menjaga pandangannya untuk tidak melihat kepada kaum kaum lelaki dengan kemudian nafsu dengan berulang kali memandang dan eh, sebagaimana Rasul menyebutkan pandangan pertama itu untukmu pandangan kedua sudah menjadi dosa atasmu ya nah kemudian menjaga kehormatannya menjaga kehormatannya dan menjaga kemaluannya supaya tidak melakukan suatu uh, eh, persinahan atau perselingkuhan atau mengarah kepada persinahan itu. Nah, kemudian jangan menampakkan perhiasannya kecuali yang nampak padanya. Nah, kecuali yang nampak padanya ini kemudian uh, disebutkan sebagai apa ini uh, muka dan tangan. Hmm. Dan itu kemudian uh, terjadi suatu perbedaan di antara para tafsir apakah kemudian uh, uh, apa ini itu termasuk kategori yang dibolehkan atau kemudian ditutup dengan cadar dan seterusnya itu yeah. Ya. uh, perbedaan yang yang lain. Nah, karenanya uh, ketika kemudian ibu berada di rumah yang seharusnya menutup auratnya itu uh, kepada mahram, uh, bukan mahram dan di rumah itu ada yang bukan mahram maka wajib untuk menutup seluruh uh, anggota tubuhnya termasuk berkaus kaki. Ya, tidak boleh uh, orang yang bukan mahramnya itu melihat bagian daripada uh, anggota tubuh kita kecuali uh, yang uh, berkaitan dengan muka dan tangan dan uh, kaki termasuk yang harus ditutupi. Nah karena itu uh, juga perlu diperingatkan ya, jangan sampai ada seorang yang bukan mahram berada di rumah kita sementara suami kita nggak ada ya itu kalaupun kemudian wanita itu menutup auratnya hanya kelihatan muka dan tangan, ya. itu akan juga bisa uh, menggoda uh, diri orang laki itu maupun si perempuan itu karena nggak ada orang lain. ya Karenanya uh, Rasulullah menyebutkan tidak ada lelaki dan perempuan dalam satu tempat berduaan, maka kecuali pihak tiganya adalah syaitan. Bahkan para ulama mengatakan jika seseorang ustadz mengajarkan Al-Quran kepada seorang wanita yang bukan mahramnya dan itu dilakukan berduaan maka hukumnya haram hmm. karena itu akan membuka jalan untuk ke arah apa ini maksiat karena setan ini begitu canggihnya di dalam mempengaruhi hmm. uh, manusia muslim ini nah karenanya semua hal yang dapat mengarah kepada apa ini perselingkuhan ataupun ke arah uh, penyimpangan maka harus ditutup karenanya tidak dibenarkan kita membuka uh, bagian daripada allah kita kepada orang yang bukan mahramnya Allah alam. Ya. Ya Ustaz, e, masih ada di laporan 166363? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa dan di mana ini Bapak? Dengan Nova, Nova di Tambun, Nova. Nova. Eh, Nova di Tambun. Nova di Tambun. Silakan. Eh, Assalamualaikum Pak Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh uh, Ini saya jadi pikir Kita beruntung ya bagi kita dan muslim Muslim banyak di Indonesia ini yang lahir dan besar dalam kehidupan Islami gitu. Yeah. Terus bagaimana nasib orang-orang di luar kita misalnya di di Amerika, pokoknya yang lahirnya dari semenjak lahir Yahudi terus lingkungannya Yahudi, Nasrani gitu Kristen, nah, dia apa nggak bahkan untuk masuk ke dalam surga gitu Pak Ustaz. Iya. Sedangkan hidayah itu begitu jauh bagi dia kan, bagi hmm. mereka itu kan. Mm Nah yeah. itu aja gimana tanggapannya Pak Ustaz? Iya. iya. Yeah. aja ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Lafik, eh, ini uh, suatu perhatian dan apa uh, pemikiran yang luar biasa pemikiran luar biasa pikirkan <laughs> bagaimana orang yang di luar Islam yeah. karena memang jaminan surga itu hanya untuk orang Islam yeah. nah bagaimana mereka yang tinggal di apa ini benua-benua seperti Amerika atau yang lainnya uh, begini Pak uh, selama kita apa ini uh, melihat adanya suatu masyarakat atau keadaan di suatu tempat tidak sampai kepadanya dakwah Islam, maka orang yang berada di tempat itu hmm. kategorinya bisa masuk kategori ahli fatrah artinya orang yang termaafkan yeah. karena dakwah tidak sampai kepada mereka tetapi jika kemudian dakwah itu sampai kepada mereka dakwah Islam itu sampai kepada mereka dan kemudian mereka menolak mereka tidak mau maka itu urusannya lain lagi Hmm. Karena yang perlu disadari bahwa Allah telah menjelaskan kebenaran Islam ini melalui tiga tahapan, Pak. Tahapan yang pertama yaitu tahapan ruh, di mana Allah telah men men mengenalkan pada ruh-ruh kita sebelum kita terlahir di dunia dan ruh kita pun mengakui kebesaran Allah. Itu ada dalam surat Al-Araf ayat 172. Kemudian pada saat seseorang itu lahir, maka dia dalam alam fitrah Nah alam fitrah ini adalah alam suci Pak. Itulah yang Allah sebutkan dalam surat Ar-Rum hmm. ayat 30. Ya. Kemudian Allah katakan fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitrah Allah fatara an 'alaiha. Nah, saya tekankan ayat ini karena ada penjelasan dari Rasulullah bahwa ayat ini mengatakan tegakkan wajahmu di atas agama ini. Karena engkau telah terbangun di atas fitrah yang tidak ada perubahan dalam fitrah itu. Nah, fitrah manusia ini itu mengenal kebenaran. Sehingga karenanya Rasulullah SAW menafsirkan kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi ayunasirani ayumajisani. Maka setiap anak lahir itu dalam keadaan fitrah. Aja dalam keadaan Islam, Pak. Yeah. Kecuali kemudian orang tuanya lah yang akan mempengaruhi anak itu. Dia menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, atau menjadi Majusi atau agama lain. Maka saat itu dia menjadi orang yang rusak. Nah, pada saat dia berada di dalam alam fitrah itu, terbangun di atas kebenaran, dan kemudian itu kemudian terkena dengan Islam, maka dia terbangun dalam kondisi keislaman yang tidak dilakukan. Sebaliknya, yeah. ketika seseorang itu masih dalam masa kecil, sebelum balik, balik itu kalau perempuan ditandai dengan mens, kalau laki ditandai dengan umur 15 tahun. Nah, jika kemudian itu terjadi pada masa dewasa awal itu, maka baru berlaku hukum bagi orang tersebut. Berarti ketika dia masih kerja sampai dia berakal, dia masih punya kesempatan untuk memilih-milih. Mau masuk Islam atau tidak? Kembali kalau dia tidak menerima atau belum tahu tentang Islam, Allah akan maafkan dia. Tetapi kalau kemudian dia tahu tentang Islam, tetapi kemudian tidak mau kepada Islam, itu salah dia sendiri. Karena sudah tiga tahapan Allah membuat perjanjian, yaitu tahapan alam ruh, perjanjian fitrah, dan perjanjian akal, yang kemudian ditambah dengan penjelasan dakwah kepada mereka. Nah, bukan cuma jauh-jauh Pak di wilayah Amerika. Yeah. Alhamdulillah perkembangan Islam di Amerika luar biasa. Mm -hmm. Bahkan itu menjadikan para non-muslim itu takut betul atas perkembangan Islam di sana. Sehingga W. Hoffman, seorang duta besar Jerman yang masuk Islam dan menulis buku, dia memperkirakan perkembangan Islam di dunia yang akan terjadi paling pesat terjadi di Amerika. Yeah. Jadi ini bukan di Amerika Pak, di Indonesia. Hmm. Itu ada di wilayah Irian. Saya sudah beberapa kali ke Irian. Yeah. Itu saya baca laporan dari seorang pendeta yang masuk ke wilayah namanya Pulau Wanita. Hmm. Nah di Pulau Wanita ini seluruh penduduknya perempuan. Nah, si pendeta ini berusaha masuk ke tempat itu karena untuk mencapai tempat itu, itu sungainya banyak apa ini eh, <coughs> banyak apa eh, eh, buaya, banyak buaya. Nah, ketika kemudian dia mampu mencapai itu ke apa pulau itu, yeah. dia melihat ada sekitar tiga bulan perempuan galak-galak. Kemudian mereka itu beringas Mau mendekati saja malah dikejar oleh mereka. Lari lah pendeta nggak jadi masuk ke wilayah itu. Saya yakin kalau kondisinya seperti ini belum ada dai yang masuk ke sana ini. Hmm. Ya belum mungkin dakwah belum sampai ke mereka. Nah kalau seandainya mereka seperti ini meninggal dunia, insya Allah maafkan karena dakwah belum sampai kepada mereka. Hmm. Maka ini kan oleh ulama disebutkan kategori ahlul fatrah. Hmm. Nah kembali kepada eh, keinginan bapak tadi, makanya di sini pentingnya dakwah untuk menyampaikan kepada mereka kebenaran Islam tanpa melalui pemaksaan. Ketika mereka menerima dengan tulus, dengan apa ini, eh, dengan apa ini, e, lapang dada, maka silakan mereka menerima. Kalau tidak, itu pilihan mereka. Allah berikan kepada mereka pilihan, ya inna, inna hadaina sabila imma syakra wa imma kafura. Kami berikan petunjuk kepada manusia, silakan dia mau bersyukur masuk Islam atau hmm. dia ingkar dengan Islam itu urusan dia. Nanti yang ada adalah perhitungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala wallahu alam. Yeah. Iya set ini dari 021 sekian sekian. Pertanyaannya Assalamualaikum Ustaz. Apakah ada demokrasi Islam? Saya harapkan penjelasannya nih set nih. Ya apa ada demokrasi Islam? Ya. Ini pertanyaan menunjukkan dia nggak tahu arti demokrasi. <laughs> ya, ya demokrasi. Kondisi sekarang ini realistis. Demokrasi ini adalah hukum rakyat. Hmm. Ya berasal dari rakyat ya, untuk rakyat. Demoskritos ya. Ya Demoskritos itu dari bahasa Yunani uh. yang berarti hukum rakyat. Semua dikembalikan ke rakyat. Sementara Islam adalah hukum yang berasal dari Allah. Ya. Semua keputusan adalah keputusan Allah SWT kepada umat manusia ini. Sehingga kita hanya menerima dan mengamalkan. Hmm. Sementara demokrasi dibuat oleh manusia. Kemudian disepakati oleh manusia, diputuskan oleh manusia untuk manusia itu sendiri sehingga tidak ada kaitan dengan Allah SWT. Hmm. Makanya jelas nggak ada yang namanya demokrasi Islam itu. Hmm. Demokrasi demokrasi Islam Islam. Hmm. Karena demokrasi tidak berdasarkan wahyu, tetapi berdasarkan akal manusia dan hawa nafsunya itu. Sementara Islam adalah wahyu ilahi yang berasal dari Allah SWT dan terjaga dari semua penyimpangan, penambahan, pengurangan hmm. dan eh, otentik begitu. Sementara apa yang dibuat oleh manusia tidak ada yang tetap, selalu berubah-ubah. Karena manusia itu selalu berubah-ubah. Maka hasilnya pun akan berubah-ubah. Nah karenanya e, dua perbandingan antara Islam dan demokrasi, dua sisi muka yang berbeda. Hmm. Maka tidak bisa kemudian ada menjadi demokrasi Islam itu. Nah, saya sarankan Anda membaca satu disertasi doktor hmm. oleh seorang apa ini pakar hukum di UI namanya Profesor Dr. Haim Azhari. Hmm. Dia menulis buku namanya Negara Hukum. Hmm. Di sana dibuat perbandingan bagaimana antar demokrasi dengan Islam dua sisi yang kemudian berbeda. Hanya kemudian dia mencoba untuk menggabungkan, hmm. mensintetiskan antara kedua pandangan ini sehingga dia menulis dengan konsep nomokrasi Hmm. Ini pun ada keliru lagi ini. <laughs> yang mencampur adukkan antara hak dan batil. Saya tidak setuju dari sisi itunya. Hmm. Tapi untuk membandingkan antara demokrasi Islam cukup bagus karena itu disertasi doktor yang kemudian uh, dilakukan di Belanda dalam penelitiannya hmm. yang dimana di situ ada bagian dari Eropa hmm. yang kemudian mereka mempraktekkan demokrasi betul. Hmm. Nah karenanya di sini kita tentunya lebih apa ini harus uh, berhati-hati yeah. di dalam uh, mendudukkan apa ini demokrasi dengan Islam karena ini adalah merupakan satu bentuk kenyataan di masyarakat kita yang kemudian uh, apa uh, sekarang sedang dipaksakan kepada umat Islam. Sementara yang membahayakan itu kalau sampai ada orang yang mengatakan, ya saya seorang demokrat, ya hmm. kemudian saya tidak mau Islam, saya mau apa demokrasi. Ini adalah dalam bahaya orang seperti itu. Berarti dia akan menyingkirkan Islam. Nah, Eh, perbandingan perbedaan itu yang pertama dari segi sumber. Mm-hmm. Ya. Kalau sumber demokrasi itu adalah rasio manusia, sementara sumber Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Dari segi substansi, yaitu aturan langkah perilaku normatif yang ada di dalam demokrasi itu. Sementara di dalam Islam adalah kaidah-kaidah dan kemudian norma-norma yang telah ditetapkan berdasarkan daripada ajaran Al-Quran dan Sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dari segi sifat, Demokrasi itu hanya bersifat duniawi, ada kaitan dengan akhirat. Sementara Islam adalah duniawi dan ukhrawi. -hmm. Untuk kesejahteraan masyarakat di dunia dan untuk kebahagiaan mereka di akhirat kelak. Dari segi pemikiran, mereka menggunakan negara hukum, yang terlepas dari agama sementara di dalam hukum Islam mengandung negara hukum dan juga ada ketentuan agama untuk mengarahkan manusia agar mereka berjalan di posisi yang benar yaitu taat kepada Allah dan bermaslahat buat manusia. Hmm. Inilah dua perbedaan yang sangat jauh antara keduanya maka tidak mungkin kemudian disatu-satukan karena keduanya adalah sisi muka yang berbeda. Hmm. alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini, Pak? dengan Abu Gozi dari Cikarang. Abu Gozi Cikarang. Silakan. Eh, temanya sudah paham saya, Pak ya? Yang uh, mau eh, ditanyakan tentang eh, akidah kan? Iya betul. Ya, silakan, silakan Pak. Uh, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pertama minta doa dari Ustaz supaya anak bisa senantiasa istiqomah di dalam apa adil Islam ini Ustaz. Allah beri fiik ya insyaallah kamu kamu. Terus uh, berikutnya Ustaz punya pertanyaan berkaitan dengan masalah tawasul Ustaz. Hmm. <coughs> uh, memang yang anak tahu selama ini bahwa tawasul itu yang dibolehkan itu ada tiga kalau nggak selesai ya. Hmm. Cuman uh, ada satu yang memang ini berkembang di beberapa mungkin di salah satu faham agama Islam di negeri kita, hmm. yaitu berkaitan dengan masalah tawasul menggunakan uh, ruh Nabi Muhammad. Yeah. Nah itu sebetulnya anak selama ini memahami bahwa itu sesuatu yang masih subhat, Ustaz. Hmm. Ya itu kira-kira eh, boleh nggak kita lihat uh, eh, yeah. menggunakan apa tawasul menggunakan ruh Rasulullah SAW. Yeah. Itu yang pertama sih aku dong eh, boleh Ustaz ya. Satu aja ya Pak ya. Satu aja ya. Ini penting banget nih. <laughs> Karena waktunya nih Pak, yang lain deh ya, Pak ya. Iya. Ya. ya. Masalah tafsir aja Ustaz. Iya. Uh, masalah surat Toha sama hmm. Yasin hmm. itu hmm. di tafsir Jalalain itu ada tulisan salam itu hmm. maksudnya ke siapa Ustaz ya? Iya. Ya. Cukup ya Pak ya? Ya. Ya. Kita Assalamualaikum. Iya, ya, Ustaz. Ya, Allah barifik. Uh, eh, berkaitan dengan tawasul. Itu tadi udah jelas ya, ada tiga macam yang dibenarkan. Yang selainnya itu uh, bermasalah. Hmm. Nah, yang pertama tawasul dibenarkan itu tawasul dengan asmaul husna. Ya seperti Allah mengatakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ya, Pak Abu Ghazi sudah paham itu. Yang kedua tawasul dengan amal soleh. Kita meminta Allah dengan menyebutkan amal soleh yang pernah kita lakukan, yang kita lakukan karena Allah SWT. Maka itu akan bisa mempercepat dikabulkannya suatu doa dengan tawasul menyebut amal amal soleh. ada pun yang ketiga tawasul dibenarkan yaitu meminta kepada Allah dengan berdoa melalui orang soleh yang masih hidup. Hmm. Nah ini tiga hal yang dibenarkan dalam syariat Allah. Ya sementara pertanyaannya bagaimana tawasul dengan Nabi? Ya termasuk dengan apa ini jah Nabi, dengan dat Nabi, yang kemudian berkembang di masyarakat ungkapan ya Rabbi bil Mustafa balil makosidana itu adalah merupakan tawasul dengan Nabi untuk mencapai apa yang dia inginkan. Nah ini bermasalah karena memang tidak ada dasar yang kuat yang membenarkan tawasul dengan menyebut Nabi itu kecuali kalau kemudian itu berkaitan dengan amal kita kepada Nabi boleh pak Hmm. Nah, kenapa kita mau bermasalah? Kalau kemudian kita ada sesuatu yang tidak bermasalah, yaitu umpamanya Bapak sebutkan, ya Allah karena cintaku kepada Nabimu, hmm. maka mudahkanlah urusanku, berikanlah aku istiqomah. Boleh, Pak. Hmm. Itu berarti tawasul dengan amal saleh. Hmm. Yaitu dasar cinta kita kepada Nabi, Nabi Muhammad SAW, bukan kepada zatnya Nabi. Hmm. Karena itu bermasalah. Ya, nah karenanya kita kemudian Eh, mencoba bagaimana untuk melaksanakan tawasul yang dibenarkan dengan jalan yaitu diantaranya tadi itu jalan keluarnya adalah tawasul dengan amal soleh di mana kita menyebutkan dasar cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW mudah-mudahan itu menjadi pembuka jalan dan mempercepat dalam proses kita berdoa meminta kepada Allah SWT. Wallahu a'lam. Yeah. Terima kasih. Terus yang kedua kan tafsiran Toha dan ini ini disebutkan begitu karena itu e, dimaksudkan adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Yaitu dalam dalam apa tafsir? maksud tadi jalan lain. Tidak maksud dalam, pengertian ini yang dimaksud Toha dengan maksud Yasin itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini oh. ini tentunya bukan sebagai satu uh, apa satu tafsir yang baku. Hmm. Ya karena setiap huruf-huruf yang ada dalam Al-Qur'an itu masih ditafsirkan dalam macam-macam tafsir oleh para ulama, tapi ujung-ujungnya mereka wallahu alam. Hmm. Mereka mengatakan wallahu alam. Hmm. Karena potongan-potongan huruf yang ada di dalam sekian banyak ayat-ayat yang dalam Al-Qur'an itu itu adalah merupakan satu ilmu yang khusus diketahui oleh Allah sementara para ulama hanya Bapak ini mencoba untuk memahaminya dengan ilmu tafsirnya itu wallahu alam. Yeah di laporan tiga Assalamualaikum. Dengan siapa ya, ini Bu? Ya, Bu Ganis Mas. Bu Ganis di Rawalumbu ya? Iya. Nah, ya. silakan Bu. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam kata Bu. Ya, uh, Ustaz tadi sudah dijelaskan tentang uh, apa perilaku jahiliyah gitu ya. Hmm. Sementara semua perilaku jahiliyah itu kan telah dipertontonkan dengan sempurna sekali oleh stasiun-stasiun televisi ya hmm, hmm. baik di bidang gaya hidup gaya pikir uh, pola pikir gaya pakaian tingkah laku dan lain-lain ya <laughs> iya konon katanya yang paling bagus itu acara TV cuman ajan maghrib Ustaz. Oh iya. <laughs> nah menyikapi semua itu apakah kita sebagai umat muslim cukup mematikan TV atau membuang TV-nya atau kita action ya bergerak melawan kebatilan tersebut dengan memprotes misalnya atau bagaimana menurut Ustadz ini? Iya. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ibu. Waalaikumsalam. Ya. Yang mesti bikin TV di set. sih. ya. Iya. Memang e, masyarakat kita ini mayoritas masyarakat nonton, Bu. Iya. Dan yang ditonton itulah yang berpengaruh kepada mereka. Sementara sampai sekarang ini kan yang kita lakukan masih mengembangkan untuk mendengarkan. Ya lewat radio kita hanya bisa menyampaikan sehingga orang mendengarkan belum bisa menonton kan. Hmm. Nah masyarakat kita ternyata kebanyakan dasarnya adalah menonton Sehingga tonton aja menjadi tuntunan buat mereka hmm. Nah karenanya kita bagaimana menyikapi ini Sementara jahiliyah itu sudah ditampilkan oleh acara-acara televisi secara sempurna Ya Nah sebenarnya kalau dikatakan kita hancurkan televisi kita atau kita buang hmm. Televisi gak ada salahnya <laughs> Hanya dia sebagai alat alat itu bisa untuk positif, bisa untuk negatif. Sama artinya ibu mempunyai bisa di dapur itu. Uh. Kalau kamu itu digunakan untuk bunuh orang, bunuh. ya harus dibuang, harus dimusnahkan. Tapi kalau ibu gunakan untuk memasak, berarti ada positif, nggak perlu dibuang. Nah karena itu hanya sebatas sebagai alat, tetapi programnya yang bermasalah. Hmm. Nah bagaimana cara yang terbaik buat kita? Bukan hanya sebatas mematikan, tetapi mengisi program itu dengan yang Islami. Nah ini yang kemudian tidak mendapatkan respon dari umat Islam. Kami pernah mencoba membuat suatu proposal dengan harga 50 juta hmm. untuk visible study membuat televisi. Hmm. Ketika kemudian kita bawa untuk mencari pemodal, untuk bisa menghidup apa menggunakan uh, acara televisi yang Islam itu sebagaimana itu terjadi di negara-negara luar dan mereka berhasil hmm. dengan menggunakan televisi Islam. orang mengira gak laku ternyata di luar itu justru laku kenapa karena televisi Islam itu bisa mengganti pendidikan di sekolahan bisa mengganti seluruh kerusakan yang ada di masyarakat hmm. sehingga bisa diarahkan lewat televisi Islam itu sehingga mereka berhasil betul karena setiap orang yang kemudian ikut di dalam apa ini uh, dalam program itu mereka membayar ada sebagai ada ada sebagai partisipasi nah, partisipasinya itu Nah itu kita coba kan itu kita tawarkan. Ada satu pihak mengatakan adalah kami akan mencoba uh, memberikan 50% daripada modalnya. Coba cari yang lainnya 50 persennya. Susah mendapatkannya. Hmm. Karena memang kesadaran the have dari masyarakat kita. Yeah. Muslim ini rendah sekali untuk kemudian masuk ke wilayah yang dapat memberikan satu kontribusi hmm. penyadaran kepada masyarakat tentang moralitas islami ini. Bahkan saya tadi membaca ada pernyataan seorang expert ya, seorang orang yang ahli di bidang apa ini televisian Apa kata dia? Kalau acara televisi itu lurus-lurus saja, -lurus ada yang nonton. Nanti ratingnya juga jeblok. Hmm. Nah ini kan perilaku orang yang tidak mengerti arti kebenaran tidak mengerti arti apa yang kemudian dibutuhkan oleh masyarakat yang dapat kemudian bermanfaat buat mereka. Yang hanya dikejar hanyalah keuntungan, yang hanya dikejar adalah merupakan suatu bentuk apa program yang memang ada indikasi sengaja atau tidak sengaja merusak itu. Yeah. Makanya kita sebagai mayoritas umat Islam menjadi korban hmm. dari apa yang kita tonton itu sendiri. Makanya yang pertama bentengi diri dan keluarga kita dari semua pengaruh buruk dalam televisi itu. Ada seorang ulama menulis buku dari semua kejahatan yang ada dalam kehidupan masyarakat dunia ini maka televisi adalah tertuduh yang pertama. Ali kalau diajukan ke pengadilan, yang menjadi tertuduh pertama merusak tatanan masyarakat ini adalah televisi itu. Yeah. Karena yang dirusak bukan cuma orang dewasa, paling banyak adalah anak-anak kecil. Sekarang berapa jam mereka berhadapan dengan televisi itu? Kalau seandainya dalam sehari itu tiga jam kali 360 yang ah, hari dalam satu tahun berapa mereka udah kalau seribu lebih jam yang mereka buang untuk televisi itu yang kemanfaatannya belum terlihat tetapi manfaatnya sudah pasti. Hmm. Nah karenanya uh, kalau tadi ditanyakan oleh ibu memang kok yang yang seharusnya adalah way out Bukan marah-marah, protes-protes segala macam. Itu bukan way out karena itu hanya sekedar ungkapan marah-marah yang kemudian emosi, kemudian iya. emosi lepas selesai. Tapi harus ada way out yang itu tidak menjadi kewajiban perorangan tapi menjadi kewajiban umat Islam secara keseluruhan yang kemudian mereka mempunyai kemampuan untuk kemudian membuat uh, televisi Islam untuk mengganti uh, sebagai alternatif daripada televisi-televisi yang ada. Fardu ain atau fardu kifayah ini Zed? Ini sudah fardu ain ini. Fardu ain Karena memang sudah merupakan satu kondisi yang sangat mendesak oleh umat hmm. ini. Sementara kita melihat di tempat lain yang di luar itu mereka cukup berhasil memberikan iya. pemecahan dengan apa ini satu bentuk televisi pendidikan yang betul-betul pendidikan Islami hmm. dengan apa ini hal yang memang tidak menyalahi syariat. Dan itu cukup berhasil mereka. Tinggal kitanya ini, siapa yang menabuh gendernya ini. Pernah, pernah dicoba saat ya kayak Rahman Channel itu tidak bergerak. Ini memang harus ada komitmen nah, bersama. Nah, itu, itu masih bersifat komunitas eh, terbatas. Iya. Padahal yeah. ini kalau sudah televisi nasional, hmm. itu akan ditonton oleh seluruh bangsa hmm. ini kan, hmm. terutama umat Islam gitu. Yeah. pada kali yang kita perlukan adalah televisi nasional ini mudah-mudahan tidak dalam waktu lama <laughs> sudah akan ada itu amin, akan ada pihak-pihak yang memikirkan itu saya yakin ada ini cuma mereka mungkin belum tampil tawarannya sudah ada set iya. tawarannya sudah <laughs> cuma lagi iya. dipikirkan dan ya itu <laughs> ya hmm. mungkin ada pertanyaan riset dari di SMS saja Bagaimana jika gunakan eh, demokratis sebagai kendaraan untuk kejayaan Islam? Ya, itu sudah dipraktekkan termasuk di uh, Indonesia. Yeah. Yang diantaranya dipercaya oleh Masumi. Uh. Ah. Yang itu sudah puluh 46 persen, iya. total yeah. 55 oleh masyarakat Muslim mm. Indonesia. Begitu pula tempat lain, sekitar mm. lebih daripada 10 kali mm. percobaan memperjuangkan Islam lewat demokrasi dan semuanya gagal. Mm. Nah kalau kita mau menambah kegagalan, ya silakan. <laughs> kalau kita kemudian lebih berhati-hati, ya sudah. Ya kita mencoba untuk apa ini membangun dengan cara lain. Hmm. tapi harus ada percobaan trial by ya, error itu itu, itu trial by error itu ah. bagi mereka yang beristihad. Iya. Ya, kalau kemudian kita sudah melihat kenyataan itu banyak yang gagal, yeah. Ya kita harus lebih hati-hati untuk kemudian hmm. tidak masuk ke wilayah kegagalan itu. Iya, di tiga tiga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ustaz. Iya. iya, dengan, dengan siapa dari Di di Bekasi. Ah, silakan Pak Saya akan selalu katakan saya selalu bersemangat di malam ini Pak Ustaz. Ya Allah dari Pak uh, <laughs> yang yang mau saya tanyakan ini Pak Ustaz. Hmm. Apa ciri-ciri uh, dosa seseorang itu diampuni dan taubatnya diterima. Ya. Soalnya ada kegamangan gitu Ustaz. Ya. Karena kalau mungkin Pesos akan disegerakan Ustaz. Ya. Cuman ah, ya. uh, kalau saya takut tidak Agak kurang jelas nih Pak Jul. Halo? Halo, agak kurang jelas. Sudah ketangkep. Ya, halo, halo. Iya. Ya, silakan. Karena kalau tidak disegerakan uh, uh, saya takut nanti disiapkan di akhirat begitu dahsyat iya. hukuman Ya. kalau tidak disegerakan takut Ya begitulah Pak Ustaz. Ya, iya, Gimana ya, mohon ya, uh, ya. tausiahnya. Iya. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Pak Zul, memang manusia itu adalah tempat untuk berdosa. Hmm. Sebab kata Rasulullah kalau manusia itu tidak berdosa, tak tidak berbuat dosa, hmm. maka Allah akan mengganti dengan makhluk yang lainnya yang berbuat dosa. Hmm. Kemudian dia meminta ampunan kepada Allah, maka Allah mengampunkannya. Hmm. Apalagi kita ini memang tempat untuk kesalahan. Ya, hmm. Ya, karena kelengahan, karena lupa segala macam itu. Nah, makanya bukan perbuatan dosa itu yang kita sesali. Hmm. Tetapi yang harus kita sesali Kenapa kita tidak bertobat nah. dari perbuatan dosa itu? Makanya kalau kita sudah merasakan pernah melakukan satu perbuatan dosa, harus segera kembali kepada Allah untuk meminta ampunan kepada Allah, bertobat kepada Allah. Dengan kemudian ada tiga hal, ada penyesalan. Kenapa kok saya berbuat dosa seperti itu? Satu. Hmm. Yang kedua, harus meninggalkan perbuatan itu. Jangan dekat-dekat lagi dengan perbuatan itu. Yang ketiga, tidak mengulangi lagi. Ini baru tobatnya benar. Nah, bagaimana ciri yang ditanya tadi? Bagaimana ciri orang yang diterima tobatnya? Yang tadi, dia akan menjadi lebih baik. Akan menjadi lebih baik. Hmm. Dalam perilakunya, dalam tindak tanduknya, dia terjadi suatu perilaku yang 180 derajat. Hmm. Sebagaimana pernah dialami oleh Umar bin Khattab. Bahwa dia adalah seorang yang terlibat dengan jahiliyah di masa yeah. itu. Hmm. Termasuk jahiliyah membunuh anaknya sendiri hidup-hidup. Membunuh anak hidup-hidup itu jahiliyah. Sebagaimana kita lihat sekarang orang menggugurkan anaknya padahal anaknya nggak ada salahnya, mereka gugurkan sedemikian rupa sebagai satu pembunuhan terhadap anaknya sendiri. Hmm. Nah, itu pernah dilakukan oleh Umar Ibn Khattab. Dia melakukan perilaku jahiliyah membunuh anaknya hidup-hidup. Ini adalah merupakan perbuatan dosa. Yeah. Wadil banat namanya. Nah, ketika kemudian dia masuk Islam, Kemudian dia bertobat kepada Allah dari perilakunya itu, ya. dia menyesali atas perbuatan itu. Makanya beliau kalau mengingat itu beliau menangis. Maka kemudian dia membuat komitmen. Tidak ada satu perilaku jahiliyah dulu. Yang pernah aku lakukan, maka aku harus ganti. Hmm. Ketika saya sudah bertobat dengan Islam ini, kepada yang lebih baik. Artinya kita harus merupakan berusaha untuk mengganti perbuatan yang tadi kita lakukan sebagai satu dosa dengan perbuatan yang baik yang kemudian itu menjadi suatu hal yang kita harapkan bisa menghapus dosa kita. Hmm. Mari Bapak Zul melihat dalam surat Al-Furqan. Surat Al-Furqan dari ayat yang ke-68 sampai pada ayat yang ke-71. Dari 68 sampai ayat ke-71 Allah menyebutkan perilaku-perilaku dosa besar yang jika dilakukan oleh seseorang maka dia akan mendapatkan apa ini dosa yang dimana Allah akan menyiksa berlipat ganda pada hari kiamat nanti dan akan ditetapkan di neraka uh, sebagai orang yang hina dan kekal di sana yaitu waladina la yad'una ma'allah ilan akhar mereka yang tidak apa ini uh, menyerukan ke Tuhan lain kebesaran Allah yaitu mereka melakukan syirik hmm. ya wala yaqtulun nafs allati Allah illa bil haqqi wala yaznun mereka yang membunuh dengan cara yang tidak benar atau mereka yang berzina ini adalah perbuatan dosa-dosa besar. Maka siapa yang melakukan itu, maka akan mendapatkan dosa eh, dosa-dosa uh, tersebut. Sehingga Allah akan melipat gandakan apa ini uh, siksa orang itu pada hari kiamat dan akan berada di neraka sebagai orang yang hina dan kekal di sana. Illa. Nah Allah sebutkan illa man wa amana wa amila amalan salihah faulaika yubaddilu Allah sayyatim hasanat wa kana Allah ghafurur rahimah. Nah pada ayat yang ke-70 kecuali orang yang bertobat artinya kita sudah melakukan perbuatan dosa itu kemudian kita bertobat kepada Allah. Dirinya apa? Dengan tobat itu wa amana meningkatkan terus keimanannya. Wa amila salihah bertambah lagi amal-amal salehnya. Maka mereka itulah Allah ganti keburukannya dengan kebaikan. Subhanallah itu. Ya. Ini adalah kemurahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. kana Allah ghafuran rahima Dan Allah maha pengampun lagi maha Penyayang. Rasulullah SAW menetapkan. innallaha yaqbalu taubatal taubat al-abdi malam yughargir. Allah akan menerima taubat seorang hamba sebelum napas di kerongkongan. Makanya jangan tunda-tunda untuk bertaubat. Rasulullah SAW seorang yang terampuni dosa yang lalu dan akan datang. Hmm. Meskipun begitu, beliau bertobat dalam sehari itu 70 sampai 100 kali. Yeah. Di antara tobatnya mengucapkan apa? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu dibaca, diucapkan dalam sehari 70 sampai 100 kali. Nah, ketika Pak Zul tadi sudah punya suatu apa nih, gejolak dalam dirinya, takut mati, takut ini, takut itu, nanti akan ada siksa akhirat, itu pertanda ada iman maka dipertahankan iman itu. Jangan kemudian bergeser kepada yang lainnya. Kemudian ditingkatkan amal salehnya. Maka dengan itu, maka Allah katakan wa man taba wa amila salihah fa innahu yatubu ila Allah ma taba. Kalau kemudian orang bertobat, kemudian dia apa beramal saleh terus-menerus, maka Allah pasti akan menerima tobatnya. Hmm. Maka oleh karenanya Bapak harus yakin. Dengan saya yakin yakinnya bahwa tobat Bapak pasti diterima oleh Allah. Karena kejujuran Bapak kepada Allah dan kemudian mengganti dan mengganti kepada yang lebih baik dengan meningkatkan iman dan amal saleh wallahu alam. Ini kayak pertanyaan terakhir Ustaz. Ya, Karena waktu sudah menjelang pukul 10 Ustaz. Hmm. Eh, ada pesan satu menit Ustaz yang ya, silakan dari antum mungkin. Ya. ya, mungkin pekan depan. Ya barakallahu fikum uh, tentunya uh, kita uh, bersyukur dipilih oleh Allah sebagai sebagai muslim mm-hmm. yang namanya muslim adalah orang yang berserah diri kepada Allah. Yeah. Ketika kita sudah berserah diri kepada Allah, maka kita siap untuk diatur oleh Allah. Yeah. Dengan kita diatur oleh Allah pasti berada dalam kemaslahatan. Yeah. Pasti akan mendapatkan jaminan kebahagiaan di dunia apalagi di akhirat kelak. Dan karenanya kita jangan kemudian bergeser daripada keislaman yang kita miliki, daripada ketetapan-ketetapan yang telah Allah tetapkan kepada kita, maka sungguh manusia yang paling beruntung ketika dia siap menjadi hamba Allah karenanya Rasulullah SAW ketika ditawari menjadi raja menjadi apa ini uh, yang lainnya Rasulullah menolak dan beliau mengatakan aku lebih suka menjadi hamba Allah sehingga Al-Qur'an menyebutkan dia sebagai hamba Allah subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu yaitu Allah telah menjalankan hambanya hmm. dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa kemudian sampai kepada Sidratul Muntaha hmm. ini menunjukkan suatu kenikmatan dan satu kemuliaan ketika kita menjadi hamba Allah dan kita ketika menjadi hamba Allah maka berarti taat dan patuh kepada Allah bukan kepada hawa nafsu. Yeah. Iya. demikian maka kita akan jauh daripada perilaku jahiliyah ketika kita sudah berkomitmen untuk menjadi hamba Allah. Wallahu a'lam sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya, rekan-rekan demikianlah kajian malam kita. Yang pasti kita mohon maaf karena memang banyak SMS sangat banyak sekali tapi tidak bisa kita bacakan satu-satu dan telepon pun kita pilih beberapa telepon yang bisa masuk kepada kita yang sesuai dengan tema kita. Dari Gri Agus Salim di Bekasi, dari TFM 107, Bangkit Bangsaku, Bangun Negeriku. Saya Sari Pidayat, teman dari Mas Bagus Njoro dan Ustaz Farid Utbah mohon maaf apabila kesalahan kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Baik, Taufiq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.